Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang fikih tarawih hukum-hukum yang berkaitan dengan solat at-tarawih at-tarawih adalah jamak dari tarwihah at adalah jamak dari tarwihah Yang artinya adalah memberikan istirahat Atau mengistirahatkan Dinamakan demikian Karena dahulu Rasulullah SAW Ketika beliau salat malam Di bulan Ramadan setiap empat rakaat Beliau beristirahat Dua rakaat Dua rakaat Istirahat Dua rakaat Dua rakaat istirahat Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhu. Setiap selesai mereka melakukan empat rakaat Dari salat malam di bulan Ramadan maka mereka mengistirahatkan diri mereka. Oleh karena itu dinamakan At-Tarawih Jamak dari kata Tarwihah Yang artinya adalah mengistirahatkan Di zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu Ada lima Tarwihah karena satu tarwihah adalah empat rakaat Lima tarwihah Artinya lima dikali empat Yaitu dua puluh rakaat Dikerjakan di zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu Mereka melakukan salat tarawih dua puluh rakaat Dan makna salat tarawih adalah solat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadhan. Solat yang dilakukan di malam bulan bulan Ramadan. Ini yang dinamakan dengan tarawih. Solat solat tarawih adalah solat malam. Tapi dilakukan di bulan Ramadhan. Ada yang menamakan solat tarawih ada yang menamakan Qiyamul Lail Ada yang menamakan Tahajud Apabila itu dilakukan di malam-malam di bulan Ramadan Maka itulah yang dinamakan dengan Sholat Tarawih Meskipun manusia Memberikan nama dengan nama-nama yang berbeda Ada yang mengatakan Qiyamul Lail Ada yang mengatakan Tahajud Dan ada yang mengatakan solat atau tarawih ini adalah nama-nama Untuk sesuatu yang sama Dan sholat tarawih Ini hukumnya sunnah Hukumnya sunnah Bila dikerjakan kita mendapatkan pahala Dan apabila tidak dikerjakan Maka seseorang tidak berdosa Dalil bahasanya Salat tarawih adalah suatu yang sunnah Dan disyariatkan Adalah sabda Nabi SAW Man qama Ramadan Imanan dan ihtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min dambih Barang, barang siapa yang salat malam Qiyam Di bulan Ramadan Karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan para ulama bersepakat maksud dari hadis ini adalah salat tarawih. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih karena iman bukan karena kebiasaan atau takut dicela oleh orang lain wahtisaban dan juga mengharap pahala dari Allah ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT bukan karena ingin pujian manusia Ghufiralahu ma taqaddama min dambi maka akan diampuni dosanya yang telah lalu ini menunjukkan tentang disyariatkannya Sholat malam atau sholat tarawih Di malam-malam bulan Ramadan Dalam sebuah hadis yang sahih Diceritakan oleh Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat keluar di malam hari dari rumah beliau Kemudian beliau sholat di dalam masjid Yaitu di masjid Nabawi ini Fasalla rijalun bisolatihi Ketika beliau sholat di masjid Sebagian sahabat ada yang melihat beliau sholat Mereka pun sholat di belakang Rasulullah SAW Fa'asbahan nasu ya- fatahaddathu maka ketika mereka memasuki waktu pagi Para manusia atau manusia saling berbicara di antara mereka Fajtama'a aktharu minhum Maka pada malam berikutnya Berkumpul manusia lebih banyak Daripada malam sebelumnya Fasallahu ma'ah Kemudian mereka pun Sholat bersama Rasulullah SAW Yaitu sholat malam Di bulan Ramadhan. Fa'asbahan nasu fatahaddatu Maka pada pagi harinya Manusia kembali berbicara di antara mereka Fakathura Ahlul masjid minal laylatithalithah maka pada malam yang ketiga Masjid semakin penuh dengan manusia Fakharaja Rasulullah SAW Fasallahu bisalatihi Maka pada malam yang ketiga Rasulullah SAW juga keluar Dan manusia pun Sholat di belakang beliau Falamma kanatil laylatul rabi'ah maka ketika pada malam yang keempat Ajizal masjidu an ahlih Maka masjid sangat penuh dengan manusia Sehingga tidak mampu untuk menampung mereka Hatta kharaja li salati subuh Tapi Rasulullah SAW pada malam itu Itu malam yang keempat Beliau tidak keluar dari rumahnya sampai beliau keluar untuk melakukan sholat subuh. Falamma qadal fajra akbala 'alan nas fatashahad. Ketika beliau sudah selesai mengimami manusia sholat subuh, maka beliau menghadap kepada manusia, kepada jamaah. Fatashahad kemudian beliau membaca tasyahud. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'd, fa innahu la yakhfa 'alayya makanukum." Amma ba'd kata beliau, sesungguhnya tidak samar bagiku apa yang kalian lakukan. Artinya beliau SAW mengetahui bahasanya tadi malam Para sahabat datang ke masjid Berkumpul Sampai masjid penuh dengan manusia Dan tidak bisa menampung mereka menunggu keluarnya Rasulullah SAW untuk sholat tarawih di belakang beliau. Kata beliau, fa inna la yakhfa alayya makanukum. Sungguhnya apa yang kalian lakukan, kedudukan kalian itu tidak samar bagiku. Aku tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Kenapa beliau tidak keluar? Lakinni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha akan tapi aku takut salat tarawih ini yaitu salat malam di bulan Ramadan ini menjadi wajib bagi kalian karena saat itu adalah zaman wahyu ditakutkan dari sesuatu yang sunnah menjadi sesuatu yang diwajibkan atas umat. Dan beliau SAW sangat sayang kepada umatnya. Takut gara-gara beliau umatnya menjadi berat. Oleh karena itu beliau mengatakan khasyitu antu alaikum. Aku takut seandainya solat ini menjadi wajib bagi kalian. Oleh karena itu beliau tidak keluar dari rumah beliau setelah itu. Fata'jizu anha sehingga kalau diwajibkan atas kalian salat ini kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Sehingga beliau setelah itu tidak keluar tidak melakukan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat sampai beliau meninggal dunia. Termasuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia mengerjakan sholat tarawih ini sendiri-sendiri Tidak berjamaah Selama dua tahun Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Manusia mengerjakan sholat tarawih ini sendiri-sendiri Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pada tahun kedua kekhilafahan beliau Pada tahun 14 Hijriah maka mulailah dihidupkan kembali Salat tarawih Secara berjamaah Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Setelah lama Tidak dilakukan Di zaman Rasul SAW Di zaman Abu Bakar As-Siddiq Dan juga di awal kekhilafan Umar bin Khattab radhiallahu anhu Baru setelah datang tahun 14 Hijriah pada bulan Ramadan dan Umar bin Khattab radhiyallahu melihat para sahabat di dalam masjid melakukan solat tarawih sendiri-sendiri maka beliau memerintahkan Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam bagi manusia pada saat solat tarawih. Ini menunjukkan kepada kita tentang disyaratkannya salat tarawih baik dari ucapan Rasulullah SAW maupun dari amalan beliau, praktek beliau. Dan sholat tarawih ini boleh dikerjakan salah berjamaah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama tiga hari atau tiga malam dan boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena setelah itu Rasulullah SAW melakukan salat tarawih ini sendiri. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Baik di zaman beliau maupun di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melakukan salat tarawih sendiri-sendiri. Menunjukkan bolehnya dua perkara. Sholat tarawih secara berjamaah Maupun sendirian Dan yang afdal Adalah melakukan sholat tarawih secara berjamaah Karena beliau SAW pernah mengatakan Man salla ma'al imam Hatta yansarif Kutiba lahu qiyamul laylah Barang siapa yang sholat bersama imam Sampai dia selesai maka ditulis baginya Salat semalam suntuk Semalam penuh Bagi siapa? Bagi orang yang salat bersama imam Sampai imam tersebut selesai Melakukan salat tarawih tersebut Ini menunjukkan tentang keutamaan Orang yang melakukan salat tarawih secara berjamaah dan maksud hadis ini adalah orang yang sholat bersama imam dari awal sampai selesai. Bukan orang yang sholat bersama imam dari awal Kemudian dia berhenti di pertengahan Atau ikut bersama imam dari pertengahan Sampai akhir Tapi yang dimaksud adalah sholat bersama imam bersama artinya dari awal bersama hatta yang sarif sampai dia selesai jadi bagi yang ingin mendapatkan pahala sholat malam penuh satu malam maka dia sholat bersama imam dari awal sampai akhir bila dia sholat 11 rakaat sholat 11 rakaat Apabila imam sholat 23 rakaat Maka sholat bersama imam 23 rakaat Supaya dia bisa mendapatkan Pahala yang besar ini Para ulama Berbeda pendapat tentang masalah jumlah Rakaat dari sholat tarawih Ada di antara mereka yang mengatakan bahasanya sholat tarawih ini tidak boleh dikerjakan lebih dari 11 rakaat. Dan ini adalah pendapat sebagian kecil dari para ulama. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, "Mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala ghairihi an ihda asyrata raka'ah fayusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli thalathan Rasulullah SAW tidak menambah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat beliau sholat empat rakaat Jangan kalian bertanya Tentang bagusnya Dan juga panjangnya sholat beliau Kemudian beliau sholat empat rakaat Jangan kalian bertanya Baiknya dan juga panjangnya sholat beliau Thumma yusalli thalatan Kemudian setelah itu beliau sholat tiga rakaat Empat rakaat empat rakaat, tiga rakaat, semuanya sebelas rakaat. Dan yang dimaksud dengan empat rakaat di sini bukan melakukan sholat empat rakaat satu salam. Tapi yang dimaksud adalah dua salam, dua salam. Dua rakaat melakukan salam, kemudian dua rakaat melakukan salam, yaitu empat rakaat. Bukan maksudnya melakukan empat rakaat sekaligus baru kemudian mengucapkan salam. Karena hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lain Salatul lail mathna mathna Salat malam itu dua rakaat dua rakaat Kenapa di, di sini dikatakan empat rakaat Karena beliau wasallam Setiap empat rakaat beliau beristirahat Setiap empat rakaat beliau beristirahat Oleh karena itu di sini Aisyah radhiallahu mengatakan Beliau sholat empat Maksudnya setelah selesai empat rakaat Beliau istirahat Setelah selesai empat rakaat beliau istirahat Dan ketika beliau melakukan empat rakaat tersebut Melakukan dua salam Dua rakaat kemudian salam dua rakaat kemudian salam. Ini maksudnya. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya sholat tarawih tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Karena Aisyah radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW tidak menambah baik Ramadan maupun di luar Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya salat tarawih tidak dibatasi dengan 11 rakaat. Boleh seseorang melakukan salat tarawih kurang dari 11 dan boleh melakukan lebih dari 11. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama Termasuk diantaranya Empat imam madhab Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad dan juga yang lain Mereka mengatakan bahasa salat tarawih Ini tidak dibatasi dengan Sebelas rekaat Boleh seseorang Melakukan salat tarawih ini lebih dari 11 rakaat. Dalilnya adalah keumuman dalil yang isinya adalah keutamaan orang yang melakukan salat malam. Rasulullah SAW Allah SWT berfirman Walladzina yabituna li rabbihim Sujjada wa qiyama Mereka Yaitu ibadur rahman hamba-hamba Allah SWT Mereka adalah bermalam Untuk Rabb mereka Sujjadah wa qiyamah Dalam keadaan bersujud Dan juga dalam keadaan Rukuk Dalam keadaan berdiri Mereka menghabiskan sebagian besar malamnya Untuk salat Dan tidak ada batasnya di sini berapa rakaatnya. Kemudian Allah berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma Mereka itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa Sedikit sekali mereka tidur di malam hari Sedikit sekali mereka tidur di malam hari Ini adalah dalil-dalil yang umum Disyariatkannya salat malam tanpa ada batas rakaatnya. Adapun dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW Maka suatu saat Rasulullah SAW Pernah solat Bersama para sahabat radhiallahu anhum solat malam Di bulan Ramadan Bersama para sahabat Kemudian setelah separuh malam beliau berhenti dan berwitir. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, seandainya engkau berkenan untuk mengimami kami pada sisa malam hari ini atau sisa malam ini, karena beliau saat itu baru separuh malam Artinya masih ada waktu separuh malam Untuk melakukan sholat Para sahabat Raja anhum meminta kepada Rasulullah SAW Untuk menambah kembali rokaatnya Maka beliau mengatakan Man sallam al imam Hatta yansarif Kutibalahu qiyamulailah Barang siapa yang sholat bersama imam Sampai imam tersebut selesai Maka akan ditulis baginya Pahala sholat malam Selama satu malam penuh Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Memahami bahasanya sholat malam Itu tidak dibatasi dengan Jumlah rekaat tertentu Demikian pula dalam sebuah hadis Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Arab Badui Seorang Arab Gunung Yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara sholat malam Maka beliau mengatakan Sholatul layli matna matna Fa'idha khasya ahadukum As-subah Salla raka'atan wahidah tutiru lahu maqad Salla. Beliau berkata kepada badui tersebut, salat malam itu caranya dua rakaat, dua rakaat. Dan apabila salah seorang di antara kalian takut datang waktu subuh, maka adalah dia tutup dengan satu rakaat. Di mana satu rakaat ini mengganjilkan rakaat-rakaat sebelumnya. Di sini beliau SAW membatasi sholat malam dengan datangnya waktu subuh. Artinya kalau sudah menjelang waktu subuh dan takut datang waktu subuh, maka segera kita tutup sholat malam tersebut dengan witir. Dan beliau SAW tidak membatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Tidak mengatakan dua rakaat, dua rakaat, sampai 8 rakaat. Kemudian witirlah tidak. Kerjakan sholat malam tersebut 2 rakaat, 2 rakaat, seterusnya. Seandainya kamu takut salat subuh, datang maka segera engkau tutup dengan witir. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat malam dan juga salat tarawih ini tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kita sebutkan empat madhab semuanya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwasanya sholat tarawih ini tidak tidak dibatasi dengan rakaat tertentu. Oleh karena itu para sahabat radhiallahu anhum sepeninggal Rasulullah SAW mereka mengerjakan sholat tarawih ini lebih dari 11 rakaat dan mereka tidak memahami dari ucapan Aisyah radhiallahu anha bahwasanya sholat tarawih itu dibatasi dengan 11 rakaat di zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu ada riwayat bahasanya beliau dan juga para sahabat sholat 11 rakaat dan ada riwayat bahwasanya beliau dan juga para sahabat Sholat 23 rakaat Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkadang mereka melakukan sholat 11 rakaat Dan terkadang mereka melakukan 23 rakaat Dan dua-duanya ada riwayatnya Sebagian ulama mengatakan Menjamak dua riwayat ini bahwasanya apabila mereka memperpanjang bacaan ketika berdiri maka mereka menyedikitkan rokaat, yaitu salat tarawih 11 rakaat tetapi dengan memanjangkan bacaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah mengatakan jangan kalian bertanya bagaimana panjangnya beliau salat Adapun riwayat yang 23 rakaat maka itu dilakukan karena mereka memendekkan bacaan. Memendekkan bacaan ketika berdiri akan tetapi mengganti pendeknya bacaan tersebut dengan memperbanyak rakaat. Dan juga kaum muslimin setelah itu di zaman Uthman di zaman Ali bin Rabi'ah mereka melakukan Salat tarawih 20 rakaat Ditambah 3 rakaat Witir Dan di zaman Umar Kadang mereka melakukan witir 3 rakaat Dan kadang melakukan witir 1 rakaat Oleh karena itu ada riwayat Bahasanya mereka sholat 21 Dan ada riwayat bahasanya mereka melakukan sholat Tarawih 23 rakaat dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ibnu Mulaikah Beliau pernah menjadi imam Dan sholat 20 rakaat Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz Sholat tarawih di zaman beliau Dilakukan 39 rakaat Yaitu 36 Sholat tarawih Ditambah 3 rakaat witir di zaman Abdurrahman ibn al-Aswad Dilakukan sholat tarawih 47 rakaat 40 tarawih Dan 7 rakaat witir Dan ini yang dilakukan sampai zaman sekarang Baik di Mekah maupun di Madinah Mereka sholat lebih dari 11 rakaat Oleh karena itu Ini adalah dua pendapat para ulama dan sekali lagi mayoritas ulama jumhur ulama mereka mengatakan bolehnya menambah lebih dari sebelas rakaat dan sebagian memberikan perincian apabila seseorang ingin memperpanjang bacaan maka afdalnya adalah sholat sebelas rakaat dan kalau ingin memperpendek bacaan Karena melihat manusia bermacam-macam Ada yang sakit Ada yang sudah tua Ada yang bawa anak Maka adalah seorang imam bijaksana Sholat 23 rakaat Akan tapi dengan memperpendek bacaan-bacaan Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama' Dan barang siapa yang sholat 11 rakaat Dengan bacaan yang pendek Maka ini diperbolehkan Artinya tidak ada keharusan Kalau sholat, sholat 11 rakaat Harus memperpanjang bacaan Cuma afdolnya Adalah memperpanjang bacaan Dan yang tidak diperbolehkan Adalah seseorang mengambil Salah satu dari dua pendapat ini Kemudian dia mengatakan bahasanya yang lain adalah suatu yang bid'ah Artinya mengatakan orang yang sholat lebih dari 11 rakaat Maka dia telah mengerjakan bid'ah di dalam agama Karena masalahnya di sini adalah masalah ijtihadiyah Dan ini dibahas dalam buku-buku para ulama Dan kita tahu sendiri bahasanya jumhur ulama Mayoritas ulama Mereka bahkan mengatakan bahasanya sholat tarawih tidak dibatasi dengan sebelas rakaat. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya orang yang sholat lebih dari sebelas rakaat itu berarti mengajarkan sesuatu yang bid'ah. Yang perlu diperhatikan kalau kita sholat 23 rakaat ataupun sebelas rakaat maka harus tetap menjaga sunnah-sunnahnya menjaga tumak dan ini yang paling penting yaitu menjaga ketenangan ketika mengerjakan sholat sunnah ini ketika mengerjakan sholat tarawih dan tidak tergesa-gesa seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sholat 23 rakaat akan tapi dia mengerjakan sholat tersebut dengan tergesa-gesa sehingga dia kehilangan satu di antara rukun-rukun sholat yaitu tumak ninah yang apabila ini ditinggalkan maka sholat tersebut tidak sah oleh karena itu perlu diperhatikan bagi orang yang sholat sholat tarawih maupun sholat yang lain harus memperhatikan apa yang dinamakan dengan atuk ninah itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini fikih sekilas tentang masalah tarawih ini dan bagi yang memiliki pertanyaan Insyaallah kita undur pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.